yang meninggalkan sholat, yang meremeh-temehkan sholat, menganggap sholat tidak ada apa-apanya. Mantarakas sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, fakat kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Nauzubillah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak sholat? Meninggalkan sholat. Saya pribadi, maka saya tidak menyolatkan orang yang meninggalkan sholat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mantaraka salah sengaja meninggalkan salat. Sedangkan Allah dia lawan, apalagi manusia. Sedangkan Rasulullah dia lawan, apalagi ulama. Nauzubillah. Kalau orang yang meninggalkan salat itu ingkar, mengejek salat, mengolok-olok salat, kafir dia. Orang yang kafir empat gugur. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikubur.